Música sebelah kiri. Lar Shimali ke sebelah kiri. Wahum dan mereka itu asal kafi fi fajwatin dalam keleluasaan fi fajwatin dalam keleluasaan minhu dari dua itu Zalika ayat berikan itu min sebagian dari tanda-tanda Fayahdillahu siapa saja mendapat hidayah dari Allah Fahuwal muhtad Maka itulah orang yang mendapatkan hidayah Wamayudlil dan barang siapa yang tersesat Atau disesatkan oleh Allah Walau tajidah maka kau tidak akan pernah menemukan Lahu bagi orang itu Wali dan musyida pelindung yang memberikan petunjuk

menjaga akidahnya dari kemusyrikan orang-orang yang menjaga ibadahnya dari ibadah kepada selain Allah yaitu asal kafi dan asal kafi ini di dalam ayat ini digambarkan pernah terbayang sebelumnya oleh pikiran-pikiran manusia. Dan itu banyak sekali dalam sejarah-sejarah kehidupan. Ya, tetapi kasih sayang Allah itu memang bentuknya adalah perlindungan dari Allah, tetapi melalui ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh manusia. Jadi ada sebab, ada sebab. Ketika mereka kembali terasa ketika Saul Kahfi ini menjauh dari kaumnya yang menyembah berhala Allah menyayangi mereka Allah beriman Allah memerintahkan supaya keluar dari makan tapi kemudian Allah melindungi Rasulullah SAW dan seorang sahabat yang dicintainya yaitu Abu Bakar Siddiq tapi kemudian diperintahkan untuk uh, naik dan masuk ke dalam sebuah gua juga yaitu gua yang sangat rasul bukan buah hero tapi rasul ya dan Allah melindungi walaupun secara manusia ketika itu Abu Bakar merasa khawatir karena khawatir bisa dikejar oleh musuh bahkan musuh sudah naik ya ke atas bukit itu dan kelihatan kaki-kaki kuda-kuda itu dari bawah maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar sini la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna Allah Allah bersama dengan kami, bersama dengan kita. Jadi maksudnya ketika kita mempertahankan keyakinan kita dan ikhlas kita dalam berjuang untuk kepentingan ikhlas kita dalam berjuang, maka Allah memberikan rahmat sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi tetap melalui ikhtiar manusia. Ya, tetap melalui ikhtiar manusia. Jadi ini adalah eh, di dalam apa? Di dalam eh, ayat ini dijelaskan kan? Tadi yang kita baca bahwa ini tasawwurukum wa ma ya'buduna min dunillah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatih Allah akan menurunkan pada kamu sekalian dari kasih sayangnya wa yuhayyin lakum min amrikum mirfaq dan Allah akan menyediakan akan memudahkan segala urusan kamu sekali termasuk rezeki ya rezeki yang apa yang akan diberikan oleh Allah jadi makanya para pejuang yang benar itu walaupun kelihatannya dia mengalami kesulitan tapi sebenarnya dia tetap berada dalam situasi apa hatinya itu tetap tenang tidak ada kegelisahan tidak ada kegalauan dan itu bisa kita baca dalam sejarah perjuangan kaum muslimin keberanian yang luar biasa Innalladzina qalu semuanya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah. Semua istiqomah. Kemudian istiqomah. Saya selalu menyampaikan antara iman dengan istiqomah itu selalu ada kata-kata semua. Ya, semua itu berarti buat akhir. Jadi lewat proses yang lama. Orang untuk istiqomah itu lewat proses yang lama. Tidak ada orang yang istiqomah begitu beriman istiqomah tidak. Makanya selalu dengan kata-kata sunnah. Beda dengan wau ya. Kalau wau itu e, langsung dari suatu kondisi pada kondisi yang lain itu langsung. Misalnya sebagai contoh, surat Al-Maidah ayat 6 itu menceritakan tentang wudhu kan ya, dan tentang hukumnya wudhu. Bagaimana hukumnya wudhu? Mempergunakan Ya ayyuhalladzina amanu tidak qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al Bukan semua aydiyakum tapi wa aydiyakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan melaksanakan sholat, basuhlah muka kamu sekalian. Wa aydiyakum dan kemudian tangan kamu sekalian. Tidak boleh terapa itu. Tidak boleh lama-lama ya berbasuh muka misalnya di Lemilian ya basuh kaki di al hijri misalnya itu tidak tidak boleh ya harus langsung karena mempergunakan kata-kata wow oh, walaupun diartikan dalam bahasa Indonesia kemudian nah, sama-sama ya diartikan kemudian dalam terjemah itu kemudian tangan kamu sekalian kemudian mengusap kepala kemudian membasuh kedua kaki dan lain sebagainya tetapi itu namanya harus mubasharah ya minal hal min halil wahidin ila itu akhar ya langsung dari satu kondisi dari satu keadaan pada keadaan yang lain beda dengan istiqomah istiqomah itu selalu dengan semua butuh waktu makanya kalau orang istiqomah dia ada proses pembinaan ya ada proses pembinaan ada proses pendidikan ada proses pergaulan yang baik pendidikan di rumah ya pendidikan di masyarakat. Jadi memang begitu untuk melahirkan orang-orang yang istiqomah. Ya, ya inilah alladziina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim al-malaa'ikatu alla itu Allah takhafu. Jadi orang malaikat diri orang istiqomah. Allah takhafu. Kalian tidak boleh apa? Merasa takut dalam kehidupan. Wala dan kalian tidak boleh boleh pesimis. Ya, jadi umat Islam itu orang yang beriman tidak pernah pesimis dalam hidupnya. Walaupun banyak masalah secara ya, banyak masalah, banyak tantangan. Ya, saya kemarin hari Minggu pagi-pagi subuh itu berangkat ke Batam. Di Batam itu eh, dua dua belas mak. Kemudian siangnya bertemu dengan para kiai sebelah para dai ya untuk dialog dengan dakwah di bidang ekonomi dan dakwah di bidang eh, ekonomi sosial dan dakwah di bidang politik. Saya tidak pernah membayangkan begitu ya, begitu antusiasmenya ya, para kiai, para ustadz yang tidak pernah terbayangkan juga, tidak pernah terjadi. Ya, dialog tentang ekonomi begitu antusiasmenya dan begitu keinginan dari kaum muslimin di sana ingin membuat satu situasi di mana ekonomi syariah itu berjalan. Jadi ini kan kesadaran yang tidak pernah kita bayangkan. Makanya kita tidak boleh putus asa. Selama kita terus menerus berdakwah dengan baik, dengan cara yang baik, nanti Allah yang memberikan hasil kepada kita. Ya, karena selalu malaikat malaikatu ada takhofu ada la tahzanu wa nanti bijannatin lati Juga disampaikan sana surat Anisa, ya, Anissa 104 Anissa 104 itu menjelaskan ya wala tahinu fi tihol kaum surat Anissa surah keempat ayat 104 wala tahinu fi tihol kalian tidak boleh lemah menghadapi musuh sekuat apa tidak boleh ya menghadapi yang disebut dengan kristalisasi menghadapi segala macam upaya pemurtadan Kalian tidak boleh merasa rendah diri. Ya, kalau khawatir boleh, tapi ihana itu lemah. Ya seolah-olah putus harapan. Walau dan fikir wahidullah di dalam menghadapi mereka. Intaku ta'alamu nantinya. Kalau kalian merasa capek dalam berjuang, sakit, ada sakitnya, ada takutnya kan. Intaku ta'alamu. Apalagi sekarang banyak orang bilang berkeliling ya, yang apa yang gila, yang pura-pura gila, ada setengah gila, ada sepapat gila. Dan aneh orang gila sekarang mencari kiai kan aneh. ya, aneh itu baru baru baru zaman now ya, baru zaman now ya. Dan orang gila cari kiai, cari ustaz kan aneh. Ya, intaku ta'lamu. Kalau kalian merasa sakit, khawatir, takut, kan? ingatkan, fa'innahu ya'lamu mereka juga sangat sakit capek. Kalau kita mengeluarkan duit, ya banyak duit untuk membangun ini, membangun ini, ya mereka juga sama mengeluarkan duit yang banyak. Ada beda dampaknya akibat kalau kita ikhlas mengeluarkan uang untuk perjuangan, ujungnya adalah balasan dari Allah. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kafir yang tidak beriman mengeluarkan duit habis duit, ya tidak ada dampak apa-apa jadi intakum taklam fa'innahum ya'lamu kama taklam mereka juga sangat sakit capek jadi jangan mengira kalau kita berjuang kita ada yang capek tidak semua capek ya sama begitu sama kalau dalam bahasa saudara itu kuat kuat nah, ya siapa yang kuat siapa yang istiqomah siapa yang konsisten intakum taklam fa'innahum ya'lamu kama taklam tapi bedanya apa wa tarjuna minallahi ma la Nah, itu beda. Ya, wa tarjuna kalian punya harapan-harapan, optimisme yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yarjun. Ya, apa yang mereka tidak punya harapan harapan Karena cara pandang ya, orang kafir dengan cara pandang orang beriman itu beda. Cara pandang kita tembus gitu ke masa depan ya mungkin karena telah melampaui usia kita ya terus ke depan ya kita tidak pernah membayangkan sekarang gerakan menghafal Quran misalnya santori anak tidak perlu kita bayangkan tidak ada yang menggerakkan ya kecuali Allah yang menggerakkan orang rela mewakafkan rumah untuk jadi rumah tahfidz ya rumah tahfidz ya orang belajar Quran belajar ini ya tidak pernah kita bayangkan jadi ya, ini hanya Allah yang menggerakkan, gerakan dari langit. Ya, hanya Allah yang menggerakkan ini semua. Jadi ya, ini oleh Allah digerakkan dengan rahmatih itu dalam nama Allah. Kasih Allah karena ada ikhtiar dari manusia. Kita tidak perlu saya tidak perlu bayangkan juga. Dalam waktu kurang dari setahun sekarang sudah ada hampir 112 kali. Apalagi nama nanti tahun namanya sudah terpakai, ya, tanpa korok hormat itu nanti isinya sakit semua. Begitu kita. Ya. Nah itu contoh gitu. Jadi memang ini sesuatu yang tidak pernah kita bayar. Maksud saya adalah supaya kita jangan pesimis walaupun banyak masalah, ya banyak godaan, banyak tantangan, ya dan tidak perlu rasa khawatir, ya kalau ada umat Islam disebut tidak apa kelompok umat Islam tidak apa sebagian besar umat Islam tidak cinta sama yang kari ya jangan khawatir ya karena bagi kita kan negara ini bagian dari perjuangan umat Islam itu umat yang ikhlas nah, ikhlas itu tidak perlu disebut ya tetapi sejarah sudah membuktikan yang paling berjasa semua umat Islam dan apa organisasi pertama yang berjasa itu syarikat dagang Islam SDI yang kemudian menjadi apa SI syarikat Islam dan itu yang lebih dulu dari dari mulai utama, dari sumpah pemuda. Ya, itu itu lebih dulu. Jadi oleh karena itu akan selalu ada distorsi sejarah itu akan selalu ada. Ya, oleh karena itu maka e, tidak perlu kita khawatir dalam Nah ini juga begitu ya. Jadi yang surah mengurungkum berahmati wa yuhadi lalu minam amrikum berfakoh Dan Allah akan menyiapkan kamu sekalian berfakoh nanti akan kita lihat dalam ayatnya tidurnya itu ratusan tahun kan ya? tidur ratusan tahun itu tidur karomah dari Allah ya karena nggak mungkin kalau tidur biasa itu ya. Gitu. sebelum belum gitu. kalau keluk ya keluk itu apa ya alunau namanya alul kokam apa mudah-mudahan ratus pesantren ya kita kalau tidur 12 jam dan capek ya ini 300 tahun lebih gitu jadi kan semata-mata rahmat kepada Allah tidak merasa apa ya karena di sini wajib haji lakum min amrikum mirfaqah dengan karunia Allah izin dari Allah memberikan kepada mereka mirfaqah berkah mirfaqah itu sahabat teman Kan tidak mungkin 300 tahun itu tanpa makan tanpa minum. Ya ternyata diberikan oleh minuman dengan cara yang lain. Kenyang terus selama 300 tahun. Ya, jadi ini, ini gambaran Kita juga diperlihatkan oleh Allah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah wa tarassamsa idza tala'at tazawaru an taqim dzata yamin jadi kalau matahari itu terbit dari timur ya tukar pagi itu akan menerangi, ya menerangi masuk ke gua itu tapi ternyata kemudian apa e, matahari itu menjauh ya dari apa dari dari gua itu kalau وإذا قربان itu ذات الشمال ya wahum fi qajatin minhum dan apabila terbenam matahari maka matahari itu kita tidak kena di sini mereka leluasa di apa di dalam gua itu jadi kenapa begitu karena kan makhluk Allah matahari itu makhluk Allah digerakkan oleh Allah Subhanahu jadi maksudnya Allah mereka itu ketika tidur sama sekali tidak terkena sinar matahari yang menyakitkan boleh dijaga jadi kan mungkin siangnya telah selama matahari. Karena kalau e, dilihat kalau betul dalam sejarah beliau dan saya pernah melihat ya apa dua itu ya memang sangat apa ya sangat masalah. Tapi kalau firman Tuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya hidayah Allah itu akan terus diberikan. Ya, sepanjang masa, sepanjang ada kehidupan ini, kepada orang yang selalu berusaha mencari. Makanya umat Islam tidak akan pernah hilang. Ya, umat Islam ini orang yang akan terus apa? Dengan izin Allah akan terus ada, akan terus banyak. Karena ini ayat tadi, kan, mayat Waktu hud muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah dengan beliau, mudore Mudore itu Nilhar hal wa istifal. Ya, untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, jadi bukan masa lalu. Masa yang akan masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, kita melihat seperti sekarang. Makin banyak orang yang cinta Islam, ya, cinta berjamaah, yang akan terus begitu. Nah, yang itu, siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari dan motor. Sama ada banyak orang yang yang tersesat juga banyak. Akan selalu ada orang yang tersesat. Wa mayyidul ya barang siapa yang Allah sesatkan, wa mayyidul tidak berusaha mencari. Ya walaupun misalnya bisa orang pinter dan dengan sains punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, tapi kalau disesatkan oleh Allah tidak memanfaatkan semuanya sebagai sarana pencari daya maka beda ini ya kalau kita lihat kalimatnya mayyadillah fahwal muhtar barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah fahuwa muhtar itulah orang yang akan mendapatkan hidayah ditunjuk mengajak kepada keburukan. Ada pembimbing-pembimbing banyak sekarang sektor-sektor aliran-aliran yang aku jadi nabi yang aku nah, jadi malaikat Jibril. Ya, kan ada akan selalu ada muncul. Bahkan katanya di Indonesia ini sektor-sektor yang aneh-aneh itu paling banyak di Jawa Barat. Ya, dan di Jawa Barat paling banyak di Bogor. Mungkin karena saya mau baru bangkit ya baru kemudian paling banyak di apa di, di apa di Jawa Barat itu di Bogor ya sektor-sektor paham yang aneh-aneh yang aneh-aneh bahkan saya terdapat laporan ada sekelompok pengajian katanya ya iya. yang tidak boleh baca Quran Arabnya aslinya gitu, hanya terjemah saya bilang bukan sebenarnya tidak boleh gurunya nggak bisa baca <laughs> mungkin tapi takut kaulah oleh muridnya. Maka kemudian supaya tidak dibawa, nah, kemudian dia baca apanya terjemah. Ya, saya tidak tahu di mana tempatnya. Ada dan selalu Kata ahli kita di Tolim, semua yang jatuh dari apa? Dari langit, walaupun kotoran itu pasti ada yang mampu. Jadi yang membawa bawa hope that rincian penghasilannya yaitu sekarang sudah dirumuskan sekitar 5,1 juta setiap bulan. Penghasilan ya 5,1 juta per bulan itu akan dipotong. Tapi ini baru rencana. Ya, baru rencana. Jadi akan dipotong dan itu saya kira sah-sah saja asalkan uang zakat itu tidak masuk APBN. Ya, uang zakat itu dikumpulkan dilakukan kemudian diberikan pada lembaga yang amanah basnas maupun lembaga berzakat yang lain kalau yang hadir di sini kan total penghasilan di atas 10 juta ya ini semuanya muzaki kalau di sini, <laughs> ya nah jadi begitu ya, jadi tidak apa-apa selama itu untuk kepentingan mustahil jadi saya kira bagi kita tidak ada masalah begitu ya. Dan eh, memang begitu kan surat atau 103 kan Kut min amwalihim Ambil oleh kau dan sebagian harta mereka Di zaman Abu Bakar Siddiq Orang yang tidak berzakat Itu apa? Yang akan diperhatikan Allah la uqatilan man Ya, demi Allah saya akan memerangi orang yang mau sholat tapi tidak mau berzakat Nah, ketika ada saya Nah, saya bilang ya nggak terlalu emosi lah gitu ya <laughs> jadi, jadi begini kenapa zakat diatur dan ada hadisnya ada ayatnya jelaskan satu-satunya adalah petugasnya ibadah itu yang secara eksplisit mampu bukan mampu bukan implisit tapi eksplisit itu kan zakat kenapa karena kalau orang tidak sholat dia berdosa langsung kepada tetapi tidak ada pihak yang dirugikan hanya berdosa kepada Allah taala. Tapi ketika orang tidak berzakat, maka di samping berdosa kepada Allah juga ada pihak yang dirugikan. Siapa pihak yang dirugikan itulah dia mustahil pada dasarnya orang miskin. Karena menurut kita bahwa salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan semuanya yang mustahil yang muzaki ini berzakat. Jadi menurut saya sah saja kita tunggu saja, ya kita tunggu. Cuma memang eh, ada orang suka aneh gitu, pemerintah itu tidak konsisten, ya katanya tidak mewajibkan, tetapi sekedar mengatur, mengimbau, kalau mengimbau jangan pemerintah mengimbau itu kiai saja cukup. Ya tugas pemerintah eksekutif, eksekutif itu eksekusi melaksanakan. Kalau mengimbau, mengimbau ya para kiai para pesan ya, yang tidak punya power dalam pengertian power kekuasaan ya jadi kalau uh, apa mengimbau mengimbau ya bukan pemerintah nah, kiai itu namanya ya baik kemudian yang kedua Apakah setiap muslim punya kewajiban untuk quran membaca Quran yang baik wajib ya membaca Quran menghafal Quran tidak tetapi bagi orang yang menghafal Quran itu luar biasa berikan kabar gembira ya oleh Rasulullah SAW beliau mengatakan adimu auladakum di salah sisi jadilah anak-anak kamu sekalian dengan tiga hal pertama hobi nabi cinta kepada nabi Kemudian yang kedua, eh, wahyu bin ahli baiti cinta kepada keluarganya. Yang ketiga, wakil atau Quran membaca Quran. fa'inna hamal al Quran fi dilillah yawmata dillah illa dilluh. karena semua orang yang membawa Quran, maksudnya hafal Quran, itu berada pada naungan Allah. Ya, pada saat tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa Quran tidak tidak wajib tidak bermain tetapi membaca Quran dengan baik menjadi apa menjadi wajib bermain Yusuf Qardawi dalam bukunya Rasulullah ilmu yang mengatakan ilmu itu ada dua macam fardu main fardu kifayah fardu main itu tujuannya untuk membentuk pribadi muslim yang baik syakhsiat Islamnya tapi kalau fardu kifayah tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat yang baik itu bedanya. Apa contoh satu lain? Beliau mengatakan pertama adalah masalah tidak, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah apa akhlak, ya, yang keempat membaca Quran. yang ya, beliau mengatakan membaca Quran itu termasuk fardu ain. Makanya jangan ada orang-orang yang Islam yang tidak bisa membaca Quran. Ya, syukur-syukur kalau sampai hafal. Kalau tidak 30 juz minimal juz 30 ya supaya bisa jadi imam panitia ya juz 30 sekarang ini alhamdulillah beberapa dari perubahan ke Jakarta itu yang semua pertamanya Dirutnya jadi imam tapi baru berani sholat suatu dan asal <laughs> tapi belum berani kalau asar kalau kalau kalau berasar kan modalnya cuma baca takbir <laughs> kalau Pak Giri kan sudah terus apa terus apa al saya senang sekali ya jadi mereka itu alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali kantor-kantor yang dirutnya itu siap jadi imam nggak apa-apa nggak ketahuan karena baru asal pada asal ini pelajaran apa yang bisa eh, yang apa yang berkaitan dengan eh, pemuda ya ya saya kira eh, ya pendidikan tertentu yang yang yang, yang tadi ya pertama akidah kemudian juga syariah ya sholat sama baca Quran dan juga yang perlu dihadirkan itu sejarah jadi sejarah Islam itu perlu sekali ya dihadirkan kepada generasi muda Sejarah itu kan saya katakan pada pertemuan bahwa yang Ibro. Ibro itu abad, abad itu artinya jembatan. Jadi yang menghubungkan kita masa sekarang dengan masa lalu itu adalah dengan mempelajari sejarah. Ya, jadi perlu. Ya. <clears throat> Kemudian berikutnya konsep usulan. Iya, konsep usulan itu wah ini satu umum tadi. Ya betul, pertanyaannya bagus. Usulah itu artinya apa? Dalam kondisi itu usulah itu. Dalam kondisi kita nggak bisa sholat itu nggak bisa boleh usulah. Tapi kalau misalnya masih bisa sholat, masih bisa ngaji seperti sekarang, ya tidak perlu usulah, ya perlu dakwah. Ya dakwah masuk pada semua bidang kehidupan ya jadi jangan sampai uh, uzur itu dalam kondisi apa dalam kondisi uh, tidak mungkin kita berdakwah tidak mungkin kita menyatakan kalimat tauhid seperti asal kahfi jadi kalau sekarang tidak perlu uzlah ya tidak perlu kita mencari buat kumpul dan ya untuk uzlah ya tetapi kalau kita lebih baik sekarang begini kalau menurut saya sekarang itu yang paling ideal ibu-ibu ya Bapak sekalian yang paling ideal itu membuat masyarakat muslim yang baik di komplek kita masing-masing manfaatkan kesadaran masyarakat di komplek terhadap kegiatan ibadah dan nah, sekarang alhamdulillah kan di komplek-komplek itu ya rata-rata di komplek-komplek itu apa berkumpul para jamaah-jamaah yang baik nah itu manfaatkan ya manfaatkan dengan baik untuk kepentingan jadikan mereka sebagai masyarakat muslim yang sangat mencintai ya. Dan itu kan masalah berkaitan dengan dengan buah juga ya tasawuf kafe masuk ke dalam buah ya kemudian apakah kalimat perintah itu ya yang tadi kan fakku kafir yang sunnahum rohku ya jadi memang ini kan sejarah Allah yang menceritakan nah aku suka ya nahnu nakusu menjadi kami yang menceritakan jadi kami kata Allah yang memerintahkan mereka fakbu ilal ya jadi Allah yang memerintahkan kepada apa kepada ashabul kahfi supaya masuk mencari uang ya jadi Allah yang memerintahkan dan Allah, Allah dikisahkan kembali ya jadi ini kan sejarahnya cerita pada masa lalu tapi cerita yang benar bahwa Allah telah menyuruh kepada seorang nabi untuk mencari kafir nanti akan diberikan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah pembantunya tidak ada hormat tidak ada sayang ya. kemudian juga watrol, kufatal urota kau lihat orang yang kelihatan sederhana tapi dia tahu walau nafil dunia mereka semakin banyak di kampung-kampung itu bangunan-bangunan yang tinggi itu tanda-tanda kiamat tapi kita mengetahui ketika Rasulullah SAW berlakukan Isra Mi'raj pun itu dunia itu digambarkan seperti apa itu seperti nenek yang sudah apa? Yang sudah tua, yang sudah eh, apa? Kokoh, ya. 1500 tahun yang lalu ya. ya. Nah, karena memang waktu Allah berbeda dengan waktu manusia. Ya, jadi jangan disamakan waktu. Waktu kita kan terbatas oleh oleh oleh oleh jam, hanya 24 jam. Tapi waktu Allah itu satu hari itu bisa 5000 tahun, bisa 1000 tahun. Begitu ya. Jadi mungkin dalam pandangan Allah dari dari zaman sampai sekarang baru dua setengah hari ya dalam kata kamu ya karena beda waktu beda timenya beda space nya juga berbeda ya dalam pandangan kamu bagaimana menemukan semangat dan optimisme ya kaum muslimin dalam hal berbagai macam masalah ya rajin ngaji lah <laughs> Sayyidin nanti bergaul dengan sama muslim ya terus ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang baik insya Allah nanti akan saya lihat itu ibu-ibu ya ya ibu-ibu ketika 12 malam di mana itu ibu-ibu itu kayaknya nggak merasa lelah optimisme luar biasa ada rasa gembira gitu bagi mereka ini padahal di tengah-tengah kesulitan ekonomi ya jadi untuk membangun semangat itu bergaul di situ akan menimbulkan optimisme, ya, menimbulkan keyakinan pada eh, perlu sertifikasi, tapi kalau pendidikan perlu harus punya. Saya harus kalau mau itu harus punya apa, punya ijazah lulus menjadi khotib nggak menjadi dua ya nanti kalau saya tidak hadir nggak ada yang mau karena punya sertifikat ya padahal pada bisa lagi jadi saya kira jangan terlalu berlebihan ya jadi bawaslu itu jangan masuk ke situ lah jangan menyinggung umat ya jadi jangan banyak disinggung makin ya jadi artinya eh, lebih banyak yang ahli hadir yang dan yang, yang jadi kita itu selalu tidak siap dalam konsep ya mereka siap jadi ada timnya yang siap tidak kelihatan timnya itu ya kalau kita jadi mereka itu banyak kiper kiper ya. kalau kiper kan tidak kelihatan di kita itu kalau banyak gelandang kalau melulu semua ya, dan menyerang semua jadi begitu ada serangan tidak ada itu maksudnya kiper-kiper itu adalah apa e, membuat konsep menyusun konsep yang kita perlu terkenal nah, ini kekurangan orang kita ya. di ayat 16 17 kondisi sekarang ya saya kira itu ya intinya e, apa e, banyak sekali masalah-masalah yang tidak ekonomis tetapi tidak perlu kemudian kita uzlah ya tidak perlu itu dalam kondisi-kondisi yang eh, emergensi ya, yang kita tidak mungkin bertauhid itu kan ayat ini tujuannya ya ketika kaumnya itu mengajak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala uzlah baik sekarang sekian subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.